ini naga uspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.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 ditulis dan diolah oleh S. Tija, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Seri ke-377 ini didukung oleh para pemain Elia sebagai Gajah Biru, Ivonero sebagai Sakawuni, Refli Lubis sebagai Tumung Wira, Narto sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suherman sebagai Kol Rambis Benny sebagai Macan Rumpus, Harry Stiono sebagai Sanggrama Wijaya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni terpental ke belakang. Begitu pukulannya yang dilampari jurus angin lengan seribu, berbenturan dengan pukulan Aji Tapakwisa. Demikian pula Dewi Sambi, tubuhnya terjengkang ke belakang dan roboh di lantai lorong. Untuk sesaat lamanya mereka tidak mampu bangkit kembali. Dewi Sambi mengerang kesakitan, demikian pula Sakawuni. Keduanya memang tidak pingsan, tapi nampaknya keduanya mengalami luka-luka dalam. Pada saat itulah Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru muncul. Mereka langsung menemui Sakawuni yang masih jatuh terduduk. Bagaimana keadaanmu, Nini Sakawuni? Nampaknya kau terluka. Aku tidak apa-apa, Kakang Gajah Biru. Aku hanya luka ringan. Oh, siapakah wanita itu, Nini? Dia itulah Dewi Sambi. Kami baru saja bertarung. Dan kami sama-sama terluka. Dia bermaksud melarikan diri. Ah. Cepat, tangkap tangkaplah wanita itu. Tangkap dan ringkus dia, kakak. Ah. Mumpung kekuatannya belum pulih kembali. Rekirian Demung Wira dan Gajah Biru segera menghampiri Dewi Sambi yang masih tergeletak di lantai lorong. Mereka buru-buru meringkus wanita pendekar itu dan mengikatnya dengan seutas tambang. anak kakang berdua tahu bahwa saya berada di tempat ini? Kami mendengar suara keributan di depan pintu ruang tawanan. Iya, betul, Sakawuni. Kami tahu bahwa ada seorang tawanan melarikan diri. Tapi kami tidak tahu bahwa dia itulah Dewi Sambi. Kami lihat prajurit-prajurit berlari-larian ke sana kemari. Kemudian kami pun ikut mencari tawanan itu. Ah, sekarang apa yang akan kita lakukan, Kakang Demung Wira? sebaiknya kita menemui Gusti Lembu Sora. Bagaimana dengan Dewi Sambi? Sebaiknya dia kita bawa saja Nini. Sebab tawanan ini cukup berbahaya. Kalau dia sampai terlepas kembali, belum tentu kita akan mampu meringkusnya. Ketika mereka bertiga sedang berunding, mendadak dari arah ujung lorong bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Mereka adalah Rabanyak, Rawedeng, Rayuyu, dan Rapangsa berikut beberapa orang prajurit Majapahit. Uh, nah, lihat Rayuyu, lihat. Kita dapat menemukannya. Rupanya dia bersembunyi di sini. <laughs> Benar, Rawedeng. Setelah kita mencari ke sana kemari, akhirnya kita menemukannya di tempat ini. Eh, hey, tunggu. Tunggu dulu, Rawedeng. Apa yang kau lakukan di tempat ini, Demung Wira? Kau tidak perlu ikut campur. Apa maksud perkataanmu, Rawudeng? Kau tidak perlu ikut campur urusan kami. Kami bermaksud membawa kembali tawanan kami ke penjara. Tunggu dulu. Kalian harus meminta izin kepada kami. Jika kalian ingin membawa kembali tawanan itu ke penjara. Apa Gajah Biru? Meminta izin? Meminta izin kepada siapa? Ya, tentu saja kepada kami Mengapa harus minta izin kepada kalian? Apa urusan kalian? <laughs> mereka mau membuat gara-gara dengan kita, Ramadeng. Kau benar, Rayoyo. Nampaknya mereka mau membuat perkara dengan kita. Hai, ketahuilah Rawedeng dan kau Rayuyu. Kau juga Rebanyak dan rapangsa. Awanan ini berhasil meloloskan diri dan kamilah yang telah menangkapnya kembali. Sudah sepantasnya kalau kalian meminta izin dan berterima kasih kepada kami. Wah, hmm. apa pangkatmu di istana ini sehingga kami harus meminta izin padamu, Demung Wira? Dengar, hmm. kami semua menjalankan perintah dari Gusti Ramapati. Kami hanya mempunyai satu atasan di istana ini, ialah Gusti Ramapati. Kau tidak boleh berkata seperti itu, Rawedeng. Mengapa tidak? maupun rupanya ikut latah mencampuri urusan orang lain, Sakawuni. Kau sudah gagal menjalankan tugasmu, tapi masih juga berani kembali ke Majapahit. Apa kau tidak punya rasa malu? Hah, apakah mulutmu itu tidak bisa berkata lebih sopan, Rawedeng? Tenang, Nini. Biarlah kami yang akan menghadapi cecunguk-cecunguk Ramapati ini. Sudah, sudah. Aku tidak sedih berurusan dengan kalian. Aku akan membawa tawanan ini segera. Tempat seorang tawanan adalah di penjara, bukan di sini. Ayo Rayuyu dan kau Rapangsa, Rabanyak, seret tawanan ini kembali ke penjara. Tidak. Kalau kalian masih memaksa juga, kami akan menghalang-halangi kalian. Oh, jadi begitu Gajah Biru. Apa ini sebuah tantangan? Ya, boleh kau sebut tantangan. Tapi kalau otakmu masih bisa berpikir dengan waras, dan hatimu tidak dipenuhi rasa iri dengki, pastilah lidahmu bisa mengucapkan kata-kata yang lebih bijaksana. Aku tidak sudi mendengarkan ocehan-ocehanmu, Gajah Biru. Boleh atau tidak, aku akan membawa tawanan ini. Aku tidak perlu meminta izin kepada kalian. Rawat Denny, jangan memaksa kami melakukan tindakan kekerasan. Lepaskan, lepaskan tawanan ini. Tidak akan kulepaskan sebelum kalian minta izin kepada kami. Apa yang kalian lakukan ini, ha? Kalian saling merebut makanan enak? Untuk belum wanita iblis. Ayo, ikut aku ke penjara. Tidak akan kuizinkan. Sekali tidak, tetap tidak. Kalau begitu, kau harus bertarung melawan kami. Ya, sikat mereka. Yeah! Harimau Ketengkan gajah biru yang segera terlibat dalam pertarungan. Melihat temannya bertarung, Mayuyu tidak mau tinggal diam. Ia pun segera turun ke gelanggang membantu Rawaden. Demikian pula Rapangsa dan Rabanya. Akhirnya Rekrian Demungwira pun turun tangan dengan dibantu Sakawuni. Maka terjadilah pagu hantam di antara mereka. Sementara itu Dewi Sambi hanya melihat sambil sebentar-sebentar meringis menahan rasa sakit. Ketika pertarungan berlangsung sangat sengit, mendadak sang Ramapati muncul diiringi beberapa orang prajurit Majapahit. Hentikan! Hentikan! Ada apa ini? Ada apa ini? apa, Rawadeng? Ada apa, Rayuyu? Rabanyak dan kau, Rapangsa. Mengapa kalian bertempur dengan Demung Bira dan Gajah Biru? Ha? Mereka bermaksud menyerobot tawanan itu, Gusti Ramapati. Tawanan yang mana ini? Itu, Gusti. Tawanan itu sudah berhasil kami ringkus kembali. Tapi mereka melarang kami ketika kami bermaksud membawanya ke penjara. Hmm. Benarkah begitu, Demung Bira? Maaf, Gusti Ramapati. Hamba kira keterangan Rawedeng tidak benar. Apakah kau yang menangkap kembali tawanan itu? Bukan, Gusti. Apakah kau yang menangkapnya gajah biru? Bukan, Gusti. Kami berdua datang kemari dan melihat tawanan itu sudah tergeletak di lantai lorong. Menurut Nini Sakawuni, mereka baru saja bertarung dan mereka sama-sama terluka. Kami datang kemari dan melihat Nini Sakawuni juga tergeletak di lantai lorong. Dengar Gajah Biru dan kau Demung Wira. Kau juga Nini Sakawuni. Kalian bertiga tidak mempunyai hak untuk melakukan apapun juga terhadap tawanan itu, ngerti? Tapi Gusti, tawanan itu bermaksud melarikan diri. Tentu saja kami mempunyai kewajiban untuk menangkapnya kembali. Kalian tidak perlu ikut campur. Kalian harus belajar untuk mentaati peraturan yang berlaku di Istana Majapahit ini. Kalian tidak bisa berbuat seenak perut kalian sendiri. Kalian harus tahu tata krama dalam menangani suatu perkara. Kamilah yang susah payah membawa tawanan itu ke Majapahit dan selanjutnya kamilah yang akan menanganinya. Rabadang, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa Cepat bawa kembali tawanan itu ke penjara. Ayo. Mereka berempat segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sang Ramapati. Dewi Sambi diringkus, kemudian dibawa kembali ke penjara. Rekrian Demung Wira, Gajah Biru dan Sakawuni nampak sangat kesal. Tapi memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kurang ajar. Macan tua itu semakin congkak saja. Iya, dia semakin congkak karena pengaruhnya semakin besar. Dia pandai sekali mengambil hati Gusti Prabu Kertarajasa. Dia pandai sekali mencari muka di depan beliau. Ah, sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita bicarakan saja hal ini dengan Paman Lembu Sora. Kita tidak mempunyai maksud jahat. Kita ingin berbakti kepada Gusti Prabu dan Majapahit. Oh iya. Bagaimana dengan luka-lukamu, Nini Sakawuni? Ah, aku akan segera sembuh, Kakang Demungwira. Luka-luka ini tidak akan menggangguku. Kakang tidak perlu khawatir. Aku gembira bisa kembali ke tempat ini. Sekarang aku mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk menyelesaikan urusanku denganmu. Nah, kalau rampis, apakah kau bisa mendengar pertanyaanku? Uh, uh, uh, iya, saya bisa mendengarnya. Uh. Aku ingin sekali menyelesaikan urusanku yang tertunda. Apakah kau sudah siap, kalau rampis? Uh, uh, uh, tidak, aku belum siap. Hmm, mengapa? Kau takut? Kau takut sekarang? A ah, maafkan aku. Maafkan aku. Aku menghargaimu sebagaimana seorang pendekar kolorampis. Aku sangat menghargaimu. Pastilah kau seorang pendekar yang memiliki keberanian tulen. Laki-laki seperti kau inilah yang kudambakan seumur hidupku, Kolorampis. Uh, ah, uh, ah, tidak. Saya minta maaf, Tuanku Dewi Sambi. Saya... Saya sama sekali tidak tahu bahwa kau adalah tuanku Dewi Sambi yang terkenal itu. Ah, saya minta maaf. Saya menyesal sekali. Hmm. Aku ingin menawarkan sekali lagi persyaratanku padamu, Kolorampis. Ah, tidak, tidak, Tuanku Dewi. Saya tidak akan mampu memenuhi persyaratan itu, Tuanku Dewi. Benar, Tuanku Dewi Sambi. Kami semua tidak tahu bahwa kami sedang berhadapan dengan Tuanku Dewi Sambi. Saya sudah berulang kali menasihati kakang Kolorampis. Dan nampaknya sekarang dia sudah sadar Dewi. Ah, dia sudah sadar akan kekeliruannya. Dia benar-benar menyesal Tuanku Dewi. Hmm. Jadi kau membatalkan niatmu untuk mengajakku tidur dalam pangkuanmu Kolorampis? Ah, ah, tidak Tuanku Dewi. Ah, ah, lupakan saja soal itu. Saya tidak akan berani mengulanginya Tuanku Dewi. Kalau begitu, Kau orang yang masih waras, Kolorampis. Dan kau akan selamat karena otakmu yang waras itu. Baiklah, aku mengampunimu. Ah, terima kasih, Tuanku Dewi. Terima kasih. Maaf, Tuanku Dewi Sambi. Kami semua, penghuni rumah tawanan ini, sudah mengadakan kata sepakat. Ah, kami bermaksud mengangkat Tuanku Dewi Sambi sebagai pimpinan kami, Tuanku. Kami harap Tuanku Dewi Sambi menerima uluran tangan kami ini. Sudilah kiranya Tuanku Dewi Sambi memimpin kami. Apakah aku pantas menjadi pimpinan kalian? Oh, mengapa Tuanku Dewi Sambi ragu-ragu? Tentu saja Tuanku Dewi sangat pantas menjadi pimpinan kami. Sekalipun Tuanku Dewi adalah seorang wanita, tapi Tuanku Dewi memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Kami yakin Tuanku Dewi Sambi sanggup memimpin kami. Tidak, Bukan aku orangnya. Ada orang lain yang jauh lebih pantas. Tapi sekarang, orang itu tidak ada bersama kita. Kalian tahu siapa yang kumaksudkan? Ah, maaf, Tuanku Dewi. Apakah Tuanku Empu Bajil yang Tuanku Dewi maksudkan? Nah, tepat sekali. Kakang Bajilah nanti yang akan berdiri sebagai pucuk pimpinan kita. Bukan aku. Dialah orang yang paling tepat untuk memimpin kita. Dan aku yakin, suatu saat nanti dia akan datang untuk membebaskan kita. Kita tunggu saja saatnya itu. Thank you. Semoga para dewa selalu memberkatimu. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Paman Ramapati. Ya, Sang Prabu. Aku mendengar berita ada keributan semalam. Katanya ada seorang tawanan wanita bermaksud melarikan diri. Bagaimana ceritanya Paman Ramapati? Apakah tawanan itu berhasil diringkus kembali? Itu hanya persoalan kecil, Gusti Prabu. Memang ada seorang tawanan wanita yang cukup bandel. Di samping itu dia juga licik. Dia berhasil memperdaya kami. Tapi kami tidak kehilangan akal. Akhirnya tawanan itu berhasil kami ringkus kembali Gusti Prabu. Syukurlah kalau begitu. Aku mendapat laporan bahwa tawanan itu adalah salah satu di antara gembong kaum perusuh. Karena itu, dia harus dijaga dengan ketat. Dia harus diamankan Paman Ramapati. Jangan sampai lolos. Mungkin kita dapat mengorek keterangan dari mulutnya. Memang demikianlah maksud hamba Gusti Prabu. Hamba yakin hamba akan bisa mengorek keterangan penting dari Dewi Sambi ini. Tapi sayang sekali, sayang sekali. Ada apa rupanya Paman Ramapati? Apa yang perlu disayangkan Paman? Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa mengaturkannya ke hadapan Gusti Prabu. Katakanlah Paman, aku ingin mendengarnya. Begini Gusti, ini bukan tuduhan yang tidak beralasan. Hamba mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat Gusti Prabu. Rupanya ada beberapa orang di antara teman-teman kita sendiri yang bermaksud menjegal tugas-tugas hamba untuk menumpas kaum perusuh Gusti Prabu. atas singgah sananya. Demikian juga para hadirin yang lain. Suasana di Palai Paseban Agung menjadi sunyi sesaat lamanya. Lembu Sora, Sakawuni, Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru tahu apa yang akan dibeberkan oleh Ramapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dibeberkan oleh sang Ramapati di hadapan Raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.